السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخواني وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات لملكنا الله سبحانه وتعالى جماعة kajian di قطر قطر طيب Qatar dan sekitar sekitarnya enggak ada kan Qatar saja ya. <laughs> Doha dan sekitarnya. <clears throat> Ini pertemuan kedua kita membahas tentang permasalahan yang penting dalam kehidupan kita yaitu tentang permasalahan harta. Yang Allah sifati permasalahan harta tersebut allazi ja'alallahu lakum qiyama. Harta adalah bagian terpenting penopang hidup kalian kata Allah jalla fi'ula. Maka mempelajari hal ini agar sesuai dengan syar'i berarti berusaha untuk tercapainya kehidupan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Bagi orang yang tidak mempedulikan tentang cara mendapatkan harta, tidak peduli dia halal atau haram, yang penting bagi dia adalah jumlah kuantitas yang banyak, maka orang seperti ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini pertanda hari kiamat makin dekat semakin dekat hari kiamat semakin buruk perilaku manusia dan ini merupakan pertanda buruk Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari la ya'tiyanna la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yubali al-mar'u min ayna akhadha al-mal amin halal amin haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang suatu masa di mana seseorang untuk mendapatkan harta dia tidak peduli lagi apakah didapatkan dengan cara yang halal atau dari yang haram. Biasanya moto hidup sebagai seseorang yang halal aja susah atau yang haram susah. Yang haram aja susah apalagi yang halal. Bagi dia yang penting adalah dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. kalaulah kebutuhan itu merupakan kebutuhan yang pokok mungkin masih bisa dalam keadaan darurat tapi tidak darurat di legal di, di generalisir tidak di umum tidak general tidak semuanya menjadi darurat ada kasus-kasus mungkin bisa darurat tetapi <clears throat> sekarang menjadi kebutuhan atau menjadi cara pandang sebagai manusia mencari harta bagi mereka adalah yang penting adalah harta mau halal mau haram tidak penting bagi manusia. Orang yang seperti ini adalah pertanda hari kiamat akan dekat. Dan ini adalah seburuk-buruk manusia. Karena kiamat didirikan pada orang yang buruk perbuatannya. Sebagaimana seperti tadi malam sampai jam 11 ini kan ya. Pas atau lewat? Lewat berapa? Mana penitiannya? Hah? 11 30. Baik. Sekarang sudah jam 1 lewat 3 Waktu Jakarta Berarti nanti sekitar jam berapa? 3.30 Berarti masih ada 2 jam 30 menit Ya Baik. Sekitar 1 jam Saya menguraikan 1 jam setengah kalau ada pertanyaan Kalau tidak ada kita pulang Suami wafati fillah Sikap sebagai manusia tadi yang menjadikan moto hidupnya Yang penting bagi dia adalah harta Masalah halal atau haram ya, Bagi dia tidak menjadi ukuran untuk mendapatkan harta Bagi dia adalah hartanya halal atau haram tidak ukuran tidak, tidak bermasalah bagi dia maka orang ini adalah orang yang buruk perangainya dengan demikian mereka inilah yang dikatakan dengan Abdul Dinar yang didoakan dari Rasulullah SAW kecelakaan bagi mereka Ta'isa Abdul Dinar wa Ta'isa Abdul Dirham Ta'isa Abdul Khamila wal Khamisah فإذا شيك تعس وانتكس فإذا شيك فلا تقش Rasulullah SAW celakalah budak uang emas celakalah budak uang perak budak uang celakalah budak pakaian dan harta benda celaka dia apabila dia terkena duri tidak akan bisa mencabut dari tubuhnya. Bila dia terkena sesuatu musibah, susah untuk kembali kepada Allah Jalla fiula untuk mengangkatkan musibah tersebut. Karena Rasulullah telah mendoakan kecelakaan. Doa Rasulullah makbul atau tidak? Bila Rasulullah mendoakan kecelakaan, kerugian, kehancuran, maka apa yang bisa diharapkan dari orang yang seperti ini? Ini sudah merupakan konsekuensi dari setiap manusia yang hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan untuk menciptakan keluarga yang bersih dari harta yang haram, yang terhindar dari harta yang haram, dampaknya sangat buruk. Baik untuk diri Anda sendiri atau untuk keluarga Anda atau untuk masyarakat di mana anda berada dan untuk alam semesta sendiri. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tadi, لا yatiyan على الناس زمان لا يبال المرء لا يبال المرء من أين أخذ المال mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ketika semuanya sudah buruk orang sudah menjadi Gaya hidup mereka mencari harta tidak mementingkan mana yang halal dan yang haram. Ini adalah manusia yang terburuk, generasi yang terburuk, masyarakat yang terburuk sehingga pantas untuk ditutup dunia ini oleh Allah dan terjadilah kiamat. Kiamat besar ini tentu dimulai dari kiamat kecil di rumah tangga masing-masing. Rumah tangga terdiri dari siapa? suami terus terus anak terus cucu cucu maksud masuk anak siapa lagi itu kerabat baik suami istri dan anak-anak hendaklah keluarga ini keluarga kecil ini untuk menghindarkan kiamat di rumah tangga mereka untuk menghindarkan kiamat di rumah tangga mereka memperhatikan permasalahan ini karena Rasulullah SAW telah mengisyaratkan ini la ya'tiyanna 'ala nasi zaman la yubali maru min ayna akhar al-ma' akan datang suatu masa di mana manusia tidak penting dari mana dapat harta yang penting jumlahnya kuantitas kuantitasnya apa halal haram tidak penting bagi dia terjadi kiamat besar menghancurkan bumi yang sebesar maka rumah tangga yang tidak memperhatikan kaidah ini sunnah kaumnya ini maka akan berakhir dengan kehancuran bila tidak saling menasihati istri tidak menasihati suaminya suami tidak menasihati istrinya orang tua tidak mengingatkan anaknya dalam mencari harta dalam mendapatkan harta maka ini pertanda kehancuran kiamat sebuah rumah tangga. Kerjasama sangat dibutuhkan. Karena ini keluarga. Bila umpamanya seorang suami dan ini yang pernah dilakukan ulama salaf dan mereka ilmu khalikan dalam dan a'yan bahwasanya rumah tangga para ulama salaf para salaf dahulu kata beliau apabila suaminya keluar dari rumah mencari rezeki, maka istrinya mengatakan, selalu mengingatkan setiap hari tidak bosan. Anda yang di sini, istrinya di sini. Siapa istrinya di sini? Ya. Kalau Anda ingin mendekat kerja, istri bilang apa? Hati-hati di jalan. Masya Allah bagus. Satu dua. Enggak ada lagi bilang lain-lain. Nitip belanjaan hari ini enggak? Hah? Awal bulan saja. Kan? Setiap hari nggak ada lagi. Beli kapsah, beli ini, paham nggak ada. Yang diingatkan oleh para wanita, istri-istri rumah tangga, para salaf terdahulu dikatakan dengan Khalikan, ingatkan kepada suaminya, wahai suami, ittaqillaha fina Takutlah engkau kepada Allah Terhadap tanggungjawabmu kepada kami Fa inna nasbiru ala rujuh Wala nasbiru ala narillah Wa iswamikum Takwalah kepada Allah dalam setiap pekerjaanmu keluarmu dari rumah ini pulang membawa harta baik hasil dari berniaga, berjual beli atau hasil memberikan jasa atau hasil apapun yang kau dapatkan pulang bawa pulang. Bertakwalah engkau dan ingat kami. Sesungguhnya suamiku kalau engkau pulang dari bekerja tidak membawa apa-apa kami aku dan anak-anakmu bisa bertahan bersabar kelaparan satu sampai dua hari, iya kan? Sampai berapa hari manusia hidup bertahan sabar tidak makan tidak minum? Berapa hari? Tujuh hari. Allah Akbar sudah jadi tulang belulang ya. Tidak ya. Penelitian ilmiah dan ini dari para ulama dahulu mengatakan Selama tiga hari 72 jam sampai sekarang kau mengatakan demikian Coba anda puasa berturut-turut Selama 72 jam berapa hari berarti Tiga hari Hari ini tidak makan Sambung terus tidak makan tidak minum ini Dua hari Tiga hari Baru anda mati Tidak percaya coba Ya, Kalau pakai minum Tidak pakai makan apa pun Cuma minum air saja Masih bisa bertahan sampai Lebih dari tiga hari Tak makan tak minum 72 jam biasanya wafat. Maka bila hari ini anda tidak mendapatkan yang halal, pulang ke rumah tanpa bawa apa-apa. Maka si istri itu mengatakan, kami bisa bersabar untuk menahan kelaparan. Tapi aku, istrimu, dan anak-anakmu tidak ada yang mampu bersabar bertahan terhadap neraka Allah. Artinya, wahai suamiku, bila engkau pulang membawa harta yang haram dan ini yang akan aku berikan kepada kepada diriku dan kepada anak-anakmu kami tidak tahan bersabar menahan rahmat Allah jalla fi jujuran siapa di antara anda sebelum berangkat bekerja atau sebelum ke Qatar ini di bandara Jakarta cengkareng dilepas istrinya dengan perkataan seperti itu ada belum ada dan akan ada insyaallah taala. Baik. Setelah ini ada, baik. Istrinya di sini, Antum? Ayo. Ibu-ibu. Sudah <laughs> ada mic. Ibu-ibu kalau biasanya suaminya berangkat kerja, melepas suaminya biasanya ucapannya apa, Ibu-ibu? Jujur, Ibu-ibu. Hah? apa dilepas dengan iler sambil tidur. Biasanya suka tidur pagi kan orang-orang di Arab, ya kan? Ibu-ibu biasanya dilepas pakai apa ibu suaminya berangkat? Hah? Tidur ya tadi dilepas pakai iler kata saya kan. Satu, kedua, enggak semuanya begitu kan? Hah? cium tangan dua cuma cium tangan doang nggak bilang apa-apa ketiga cium tangan itu artinya nanti kalau keluar dari rumah nggak bawa apa-apa tangan yang dicium tadi di <laughs> diberikan ke mukanya iya kan ya Hah? Allah mustahil tidak seburuk itu istri-istri anda saya kira tetapi mungkin jarang yang menghayati sebagaimana istri para kaum muslimin terdahulu. Tidak masalah. Karena biasanya kerusakan suami dalam pekerjaannya, dalam mencari harta, biasanya motivasinya apa? Penyebab di belakang itu apa biasanya? Istri atau anak? Hah? Apa biasanya? Istri atau bukan? Ibu-ibu bu Istri atau bukan? Suami istri atau bukan? Hah? Istri betul. Maka bila yang mereka ini yang kebanyakan jadi penyebab suami tidak jujur, tidak amanah dalam mencari harta dan tidak takut kepada Allah dalam mencari hartanya. Berubah mereka sebagai pengingat suaminya. Maka insyaAllah rumah tangga ini akan selamat dari harta yang haram akan selamat dari harta yang haram. Eh, bila tidak, terkadang suami juga terledor. Ya. Apa boleh buat rumah tangga seperti ini mengkhawatirkan. Terkadang anak membawa makanan ke rumah. Anak yang belum mengerti mana yang halal, mana yang haram. Siapa di antara anda dan istri anda yang menanyakan kepada anak? Dari mana engkau dapatkan ini wahai anak? Ada? Ada. Tapi apakah setiap datang atau sesekali? Ada iya, tapi berapa kali kasusnya? Setiap. Alhamdulillah. Kena kalau istri Anda membawa membawa sesuatu ke rumah ditanya atau tidak? Kalau anak iya, kalau istri kalau suami apalagi? Padahal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan tadi riwayat Nukhalikan tadi dari kalimat Ahmad dalam musnadnya bahwa Abu Bakar Siddiq memiliki seorang budak dan budak ini bekerja. Secara syar'i hasil dari pekerjaan budak 100% milik tuannya. Maka setiap budak itu bekerja pulang ke rumah hasil pekerjaannya langsung diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar ikut makannya dan terkadang berikan kepada budaknya. Setiap kali budak ini pulang membawa makanan, terus ditanya kali, bakar dari mana kau dapatkan. Kecuali satu kali. Iza waqa'al qadar, zal al-hazar. Bila takdir Allah ingin terjadi, maka ada saja caranya. Waktu ketiga, ketika budak itu membawa makanan dan di waktu itu Abu Bakar dalam keadaan berpuasa. Biasanya setiap di bawah budak itu selalu ditanyakan kepada budak dari mana engkau dapatkan ini. Kecuali sekali Ibu-ibu pernah yang kepada suami ini gaji dari mana mas? Halal atau tidak? Pernah atau tidak? Paling bilang kurang mas, <laughs> gitu kan? kurang mas. Cuma sepuluh ribu gaji kamu. Orang gaji orang 2 juta. Hah? Iya kan 2 juta, 5 juta, 10 juta, kamu cuma 10 ribu. Makan pakai apa kita? Abu Bakar selalu menanyakan ini. Eh, tapi suatu ketika dalam keadaan berpuasa dia lupa dia menanyakan langsung dimakannya ketika budanya membawa makanan tersebut. Dan ternyata sekali ini terjadi. Ketika Abu Bakar makan, berbuka dengan itu, dan sudah masuk ke dalam lambungnya, baru budaknya menanyakan, Wahai tuanku, tahukah engkau dari mana makanan yang aku dapatkan? Kata Abu Bakar, cepat sampaikan sebelum makanan itu menjalar kemana-mana ke dari tubuhmu. Maka budak itu mengatakan, Kuntu takahantu fil jahiliyah, walam wahsinul kahana. Dahulu di masa jahiliyah, ada orang yang minta aku ramalkan nasibnya. Aku sebetulnya tidak bisa meramal. Kalau saja bisa meramal halal nggak hasil dari meramal, Hah? Halal atau tidak? Haram walaupun yang berikannya ikhlas. Hah? Walaupun dia ngasih ikhlas. Iya. Karena imbalan jasa yang haram. Dan kesyirikan kepada Allah. Kata budak itu, kalau saja bisa meramal memang eh, ramal ada ada ininya kan cara-caranya kan ya? Iya kan? Iya atau tidak? Ya, Masya Allah bisa di pengalaman. ada cara-caranya ramal. Walaupun cara caranya tidak ilmiah tapi ada. Ini sama sekali tidak belajar cara-caranya. Ya. Kemudian aku ramal. Lalu dia memberikan upah ramalan. Lalu dia berlalu. Emak. Lalu dia tidak memberikan upah ramalan dan dia berlalu. Mungkin itu di masa jahiliyah dulu. Mungkin yang aku ramal terjadi, tadi aku bertemu dengan hah, dengan pasienku yang dulu itu. Dia memberikan uang upah ramalannya tadi. Aku belikan makanan dan itu yang kau makan Abu Bakar. <laughs> Maka kata Abu Bakar, beliau berusaha memuntahkan makanan yang tadi yang tadi dalam keadaan berpuasa ini ya karena sangat tidak normal. Abu Bakar yang seharian menahan yang lapar, menahan lapar dari yang halal atau dari yang haram ditahan dari puasa berpuasa. Halal dari makanan sendiri. Andai pun Rasulullah menghadiahkan saat dia berpuasa, diterima dimakan atau tidak sama dia? Tidak. Ketika anda berpuasa sunnah, diberikan zam-zam teman yang baru pulang dari umrah atau haji. Ya, ini saya ambil langsung dari tempatnya. Ya, silakan minum. Pada saat anda sedang berpuasa sunat, mau anda minum? Mau atau tidak? Hah? Tidak. Pada anda pasti tahu halal. Maka sangat tidak masuk akal, tidak logis. Kalau pada saat dia berbuka, berbuka dengan makanan yang haram. Jadi dapatkan dengan cara yang haram tadi. Nah ketika itu Abu Bakar langsung berusaha mengeluarkan, memuntahkan. Ngapain dia sehari menahan yang halal, kemudian berbuka pakai yang haram. dikeluarkan dari mulutnya, dari lambungnya sampai muntah berkali-kali. Sampai kemudian anaknya istri Rasulullah Aisyah mengatakan, "Irham nafsaka ya abata." Wahai bapakku, kasihani dirimu. Maka apa jawaban Abu Bakar? Wahai putriku, kalau aku tahu bahwa makanan yang haram tadi akan keluar sama nyawaku silakan maka aja keluar dan nyawaku sekalian berangkat ya. maka kemudian Rasulullah mengetahuinya dan mengatakan wai hak kepada budak tadi kenapa engkau berikan kepada Abu Bakar sesuatu yang haram padahal dia sangat menjaga dirinya dari hal yang haram maka Sangat tidak logis. Anda berpuasa seharian atau selama bulan Ramadan menahan dari yang halal ketika berasa berbuka Anda dah makan dari hasil pencarian Anda yang haram. Apa gunanya Anda menahan seharian? Bila tidak memperhatikan hikmah atau makna dari berpuasa tersebut, yaitu berusaha menahan dari yang kalau maknanya kalau Anda saat berpuasa mampu menahan diri dari hal yang halal, maka seharusnya haram pasti kuat Anda untuk menahannya. Bila ini hikmah tidak terjadi, tidak ada hikmahnya Anda berpuasa. Sia-sia puasa Anda. Maka ini yang terjadi pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga dia keluarkan seperti itu. Karena dia tahu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah mengatakan inna la tarbu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-nar awla Tidak satu daging pun dari sel tubuh manusia yang berasal dari makanan yang haram, dari gaji yang tidak halal, dari upah yang tidak halal, dari hasil transaksi tidak halal, melainkan api neraka Allah yang pantas untuk membakar. Dan ini juga yang pernah terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manakala dia diberikan susu oleh budaknya. Umar bin memiliki budak dan memiliki unta. Setiap harinya budak ini memerah air susu untanya. Suatu ketika budak itu membawa unta dan terminum diminum juga oleh Bapak seperti oleh Umar seperti biasanya. Tetapi kemudian Umar berasa lain. Ketika itu ditanyakan menanyakan kepada budaknya ini, "Dari mana engkau dapatkan susu unta hari ini?" Dia mengatakan, "Ada satu ekor unta Baitul Mal yang anaknya menghilang kalau tidak diperas susunya, induknya akan sakit atau tidak? Ya. Makanya aku peras susunya. Dan susunya itu yang aku bawa pulang aku berikan kepada engkau karena aku lihat engkau seorang khalifah dan juga boleh memakan dari harta Baitul Mal. Maka Umar menjawab langsung atas kini minari jahannam wahai budak apakah engkau memberikan aku minuman yaitu dari api neraka itu Umar dengan segelas susu dari Baitul Mal Baitul Mal padahal dia khalifah karena khalifah sudah dapat gaji atau tidak sudah dapat gaji sehingga sisa kelebihan dari gajinya adalah tidak halal bagi dia bila anda bekerja di perusahaan, minyak kalau di perusahaan minyak ada sisa minyaknya enggak Nggak ada sisanya ceceran nggak ada. <laughs> itu tidak halal bagi anda walaupun satu liter. Ya. Atau bekerja di perusahaan perusahaan apa biasanya bekerja? Restoran, baik. Tidak halal anda ambil nasi untuk anda makan karena anda sudah digaji. Kecuali gaji anda kesepakatannya gaji sekian, kemudian plus makan siang. Makan siang satu orang, plus keluarga pak tentu satu orang. Kalau anda bawa pulang untuk anak saudara tidak halal kecuali anda minta izin atau diizinkan. Itu dilakukan oleh Umar Khattab. Maka Umar marahinya. Ini akan berdampak. Dampaknya adalah kepada tidak halalnya sel tubuh seseorang. Dagingnya tidak halal. Bila tidak halal makanannya akan berdampak kepada kecerdasannya. Ini berbanding lurus antara kecerdasan dengan makanan yang halal. Percaya atau tidak? Hah? Bagaimana kalau saya katakan bagaimana dengan insting? Apakah dia tahu halal haram? Hah? Yang penemu teori relativitas namanya. Ya. Apakah dia tahu halal haram? Tidak. Kenapa dia cerdas juga? Hah? cerdas untuk menghancurkan manusia iya. Apa yang dibuat oleh dia? Hah? Teori menghancurkan kan ya, pembuat bom itu cerdas menghancurkan dia. Tapi cerdas membangun tidak. Kecerdasan untuk membangun, kecerdasan untuk kebaikan, kecerdasan untuk agama Allah hanya bisa dibangun dan dikembangkan oleh orang-orang yang bersih tubuhnya dari makanan yang haram. Al-Imam Syafi'i yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jeniusan yang luar biasa dan hafalan yang kuat. Suatu ketika dia merasa hafalannya berkurang, agak melemah. Maka dia mengatakan kepada gurunya Waqi' Syakautu ila wafi'an su'a hifzi fa ila tarkil ma'asi. Faqala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil Imam Syafi'i mengatakan aku berkata bertanya kepada guruku mengadukan lemahnya hafalanku maka guruku wakil mengatakan wahai Syafi'i sesungguhnya ilmu tentang dinullah ini adalah cahaya dan saya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang pendosa dan termasuk pendosa adalah makan harta yang haram. Dari sana kecemerlangan kejeniusan diasah dan dimunculkan. Al Imam An Nawawi yang meninggal pada umur 45 tahun. Berapa umurnya Pak? 48 sudah lebih tua antum daripada yang umurnya 3 tahun. Berapa karya ilmiahnya? Ada satu buku 10 halaman ada? 10 halaman ada? Setengah halaman pun belum. Yakin saya sudah. Surat ke istri dulu waktu. Hah? <laughs> Tapi itu bukan karya ilmiah. Kalau surat bukan karya ilmiah. Aliyah imam wafat pada umur 45 tahun. Karya ilmiah dalam bidang, bidang ilmu Islam ditinggalkan oleh dia sampai sekarang para profesor pun tidak bisa mengerjakan walaupun dalam bentuk berkumpul dalam grup. Apa yang dibuat oleh Musuah Fikriyah Kuwaitiyah Itu Iskulopedi Fikih Itu masih jauh di bawah Karangan lima imam Nawi Al-Majmu' Syahrul Muhaddam Sayang saja beliau tidak menyelesaikannya Karena keburu wafat Pada waktu sampai bab Al-Riba Beliau wafat di mana ini merupakan ensiklopedia dari ilmu fikih. Dilanjutkan oleh Tajuddin As-Subki dalam pada abad ke-7 Hijriah, lama Syafi'i Allah besar juga. Pada sampai belum selesai muamalat dia juga wafat. Karena ini karya ilmiah yang luar biasa. Setiap dalil para ulama disampaikannya, akwal perkataan disampaikannya dan bila ada hadis disampaikan riwayatnya sesuai dan pokoknya lengkap seperti ensiklopedia. Ya. Dilanjutkan oleh Suki baru sebelum selesai Maman juga wafat dia. Ada lagi yang berarti melanjutkan? Ingin mati silakan. <laughs> Kemudian akhirnya dilanjutkan oleh salah seorang ulama Mesir, tetapi berbeda metodologinya dengan dua ulama sebelum. Kejenius yang diberikan oleh Allah kepada Imam Nawawi ini kuncinya apa? Coba kira-kira apa? Halal yang diberikan oleh orang tua. Dia menerima gaji dari Madrasah di Surabaya. Madrasah Surabaya ini adalah seperti universitas sekarang, universitas Islam sekarang. Negara kerajaan memberikan kepada dia biaya hidup bulanan yang besar sebagai lama besar di waktu itu. Tapi tidak satu, tidak satu uang pun yang diterima dari kerajaan. Terimanya kemudian disedekahkan. Dia hanya mencukupkan biaya hidupnya. Ini sudah besarnya. Biaya hidupnya dari orang tuanya di kampung, di kampungnya di Nawal yang memberi, mengirimkan biaya hidup kepada dia per bulan. Ini diantara sehingga karya beliau yang luar biasa itu dia bangun atas seperti ini. Cemerlangan, kecerdasan tidak bisa diraih dengan sesuatu yang haram. Maka bila anda ingin ingin berharap anak-anak menjadi cerdas, ha? baik mengerti akan agama Allah dengan baik, jangan pernah anda kotori otak mereka dengan harta anda yang haram. Jelas? Anda sendiri Bolehkah mengotori otak anda dengan harta yang haram? Juga tidak boleh. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada topnya akan kita jelaskan itu. Anda, istri anda, anak-anak Jangan pernah anda berikan sesuatu yang haram Bagaimana anda mengetahuinya itu Dengan mengetahui Mana yang halal dan mana yang haram Dalam transaksi tersebut dengan menata yang haram Sisanya insyaAllah halal ya. Sisanya insyaAllah halal Allah mengatakan Wa halallahu bayha wa harrama riba Allah menghalalkan riba Dia mengharamkan riba Maksudnya Bila anda mengatakan mana yang haram Mana yang riba, mana yang haram, mana yang zalim Sisanya tetap halal Ya, Karena yang halal jauh lebih banyak daripada yang Haram oleh Allah Jalla fi'ullah Kemudian Khani, khani fillah Maka Jangan pernah anda kotor diri anda sendiri Anak-anak sendiri dan istri anda Dengan yang haram tadi akan merusak kejeniusan Selain merusak kejeniusan Anak-anak ini dan salah satu penyebab anak-anak menjadi jenius. Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari kenal antum siapa ini? Ulama apa dia? imam Bukhari ulama apa dia? Ulama ulama apa? Hadis. Dari mana berasal? Bukhari. Si Bukhari Dari Bukhari. Baik. Bukhara di Asia Tengah jajahan Rusia sekarang. Kazakhstan sekarang kalau tidak salah nama daerah. Al-Imam Al-Bukhari ini di antara kejeniusannya yang sampai sekarang masih menjadi kejeniusan yang legendaris dalam kekuatan menghafal Ketika dia masuk kota Baghdad dan di waktu itu di Baghdad para ulama besar, ulama hadis banyak karena dia pusat pemerintahan khilafah di waktu itu. Masuk kota Baghdad para ulama hadis waktu itu mengatakan mari kita melakukan muzakarah atau seperti berbincang-bincang seputar hadis Rasulullah SAW. Kita tahu bahawa Bukhari datang dan mereka tahu bahawa Bukhari sudah masyhur sebagai orang yang kuat hafalan. Lalu mereka membuat sebuah ujian untuk Bukhari. Katanya, kita ada 100 orang. Antum berapa orang semuanya? Sampai 100? Enggak kan? Masing-masing anda sampaikan sebuah hadis yang sudah mutarik, Hadis mutar itu diputar sanatnya, dikocok dan diaduk dengan matanya. Kalau hadis umpamanya, hadis yang dikeluarkan yang Bukhari, hadis yang pertama dalam kitabnya dia Innamal A'malu Niat matanya yang diriwayatkan dari Amirul Mu'minin, Umar Mukhattab, Abi Hafsin Umar Mukhattab radhiyallahu Ya. Yang diriwayatkan dengan sanatnya sampai kepada Umar diputar Dipindahkan yang satu ini kepada hadis yang lain. Ya, diputar, dikocok, diaduk. Maka ketika Bukhari masuk ke kota tersebut, mereka mengatakan, mari kita Bukhari, Abu Abdullah, mari kita diskusi masalah hadis Rasulullah. Boleh dengan senang hati. Majlis ini disaksikan oleh orang banyak. Lalu mari kita diskusi Saya ada hadis. Coba bagaimana pendapatmu tentang hadis ini? An fulan, an fulan, an fulan as-sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu sudah diaduk. Karena sudah diaduk, sama tim kalau komputer masukin data yang tidak ada dalam data komputer itu, keluar enggak? Enggak keluar kan? Maka Abu Bukhari mengatakan, saya tidak tahu hadis itu. Mantannya ada, tapi sanadnya sudah diaduk sehingga tidak ada dalam rekaman kepala dia. Ya. Saya tidak tahu di situ. Orang-orang awam maka wah cuma segitu Bukhari ilmunya. Nah, di situ doang nggak tahu dia. Mantan mungkin masyhur tetapi sanadnya yang sudah diputar. Bukhari tidak tahu dengan jalan seperti itu. Lalu yang kedua mengatakan saya bacakan hadisnya satu lagi. Bacakan juga hadis yang sudah motor itu sudah di dikocok. Bukhari mengatakan saya tidak tahu. Sampai 10 Bukhari mengatakan tidak tahu. Para penguji ini mulai sadar. Ini sepertinya Bukhari mulai membaca bahwa dia sedang diuji. Tapi bagi orang umum mengatakan makin meremehkan. Ah cuma segitu yang hafalannya bilangnya katanya kuat. Sampai 100 selesai kata Bukhari Saya tahu apa yang kalian maksudkan sekarang. Kalian menguji saya ya. Kata beliau. Adapun hadis yang kau riatkan oleh pulang dengan sanat yang itu, itu bukan itu matanya. Matanya itu yang nomor sekian. Engkau dengan matan yang itu yang kau bacakan, sanatnya bukan itu matan, sanatnya di nomor yang sekian. Dikatakan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Muqaddimatus Sari, pengantar beliau terhadap Sahih Bukhari, kata beliau, Ini kejeniusan yang luar biasa. Kalau saja kejenius bisa menghafal yang betul dalam sekali sampaikan 100 hadis dengan sanad itu sudah luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi yang salah diulangnya. Dia mengatakan, engkau mengatakan sanad pulang-pulang-pulang-pulang hadisnya ini. Ya engkau itu sanadnya bukan di di sana. Ini dikembalikannya. Itu di situ. Menghafal kalau sekedar mengembalikan kata Ibn Hajar Asqalani mungkin ada bisa selain Bukhari. Tapi mengulang yang salah 100 kali ada bisa? Tidak ada manusia yang bisa. Ya. Tidak ada manusia yang bisa. Barulah di waktu itu ulama Baghdad semuanya mengakui kejeniusan Abu Bakar dalam menghafal nabi Rasulullah SAW. Sekali baca masing-masing 100. Baik. Tahu Anda apa rahasia kejeniusan Bukhari ini? Ketika ditanyakan kepada bapaknya, bapaknya mengatakan demi Allah, tidak satu pun satu pun makanan yang aku masukkan ke mulut anakku Abu Abdullah ini semenjak kecil sampai aku tahu, melainkan aku tahu dari mana harta itu aku dapatkan. Dari yang halal, bukan dari yang haram. Jelas saja. Maka bila anda menginginkan anak anda Rajin belajar nak, rajin belajar Yang giat Sehingga kamu tidak seperti bapak Bapakmu pencuri Bisa anak anda cerdas? Hah? Bapakmu kalau nggak korupsi Kalau nggak ini Kalau nggak pintar-pintar enggak dapat kamu makan Kamu yang rajin ya Agar jadi anak yang baik, yang soleh Jadi pintar, jenius Ya akhi nggak mungkin ini Enggak mungkin tapi yakinlah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak satu pun yang menata di muka bumi Allah ini melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Cukupkan dengan apa yang ada. Tapi anda yakin kehalalannya Dengan ini yang anda makan Halal untuk anda Halal untuk istri anda Dan halal untuk anak-anak anda Inilah yang membantu maka kerusakan generasi bangsa di negara kita umpamanya dalam kasus korupsi umpamanya maka tidak halal. Sehingga Anda lihat bukan saja kementerian atau para pejabat yang memang notabene mereka tidak ngerti agama. Sampai-sampai pejabat di Kementerian Agama sendiri korupsi lebih besar atau tidak. Saya ada setahu saya pernyataan dari dewan apa pemantau korupsi ICW ICW tersebut di antara departemen yang paling gemuk korupsinya korupsinya mana? Departemen agama. Ada salah satu tetangga yang mengatakan saya terima proyek dari departemen agama. Langsung dia mengatakan. Sebelum saya tanda kontrak, saya dipanggil oleh seorang profesor doktor dari Universitas Islam di Jakarta yang dia bagian dari proyek tersebut menunjuk proyek. Terus terang dia minta saya dapat bagian berapa pak? Terus terang dia minta saya dapat bagian berapa pak? Dan paling terkenal korupsi. Ini kenapa pak? Ini kenapa? Saya khawatir kemungkinan kebanyakan dulu belajar agama dengan korupsi. Iya atau tidak? nilainya di pesantren kecil datang ke gurunya Pak Yai tolong naikin sedikit diberikan hadiah kalau di pesantren kan gampang kan ya kan bisa juga nilainya jelek minta ditambahin atau santri-santri terbiasa dengan nyontek pada saat ujian saya pengalaman paling pahit yang pernah saya rasakan ketika di pesantren dahulu, ketika ujian Quran. Ujian Quran nulis menyambung ayat dengan terjemahan. Ada salah seorang teman Al-Quran terjemahan didudukin di pantat anak pesantren. Saya langsung teriak, saya bilang ke pengawas, Pak, itu dibikinnya Quran. Cuman diambil doang Quran gak diusir. Habis itu dia nanti marah ke saya. Apa boleh buat silakan marah gak ada masalah. Tapi sebegitunya rusak moral. Ya. Kalaulah belanja dengan cara korupsi, ini besar nanti menjadi koruptor atau tidak ada. Dimulai dari pendidikan di sekolah. Coba ingat-ingat, Anda dulu di sekolah. Berapa persen yang tidak jujur ketika ujian? Berapa persen? Fadal, Syekh. Tujuh puluh persen, baik. Anda termasuk tujuh puluh persen atau tiga puluh persen? Anda termasuk tiga puluh atau tujuh puluh? tujuh puluh. Innalillah. Tidak halal ijazah Anda ya. Apa boleh buat? Syekh. Syekh. Ya. Dan bahkan Anda baca coba laporan di beberapa berita, ada salah seorang anak yang melaporkan. Ada kan beritanya? Melaporkan tentang contek menyontek pada saat ujian negara di sekolah tersebut, anak ini kemudian dimarahi oleh orang tua wali murid yang lain. Dan bahkan sekolah pun sampai dia naik banding. Sebegitu rusaknya. Jangan tunjuk tangan. Siapa di antara anda yang dari SD sampai selesai belajar tidak pernah nyontek ketika ujian? Tunjuk tangan. Tapi jangan ditunjuk, jangan diangkat, tunjuk saja. Saya yakin mungkin nggak ada yang menunjuk. Ini yang ya Bila anda ketika ini tidak jujur, korupsi nilai anda dapatkan anda ajukan untuk bekerja, sah nggak gaji Anda ini? Kira-kira sah atau tidak? Hah? Jawab. Hah? Sah. Karena belum tahu. Insya Allah. Malik berarti sah karena nggak tahu hukumnya. Subhanallah. Sah karena saya pelakunya dahulu berarti gitu kan ya? Ya. Kalau diminta ijazah Anda ini persyaratan nilai untuk diterima di perusahaan ini nilai sekian ijazah. Tidak sah gaji Anda. Karena kalau kelas tidak memenuhi standar kan? Tapi tidak hanya sekedar persyaratan saja, ijazah iya, tapi tidak dilampirkan nilai. Karena sebagian perusahaan seperti itu, yang penting keterampilan, penting ini bagi dia, tidak ada masalah. Kalaupun Anda sertakan nilai jasa Anda dan nilai rapor Anda sampaikan, Pak itu dulu 70% nyontek. Oh bagi, tinggi, bagi kami tidak ada masalah. Karena ini persaksian palsu ini akhir. syarat zur. Disaksikan di sini bahwa nilai Anda 8789. Tapi ini hasil nyontek palsu atau tidak nilainya ini? Palsu. Jelas? Apa boleh buat? Apa boleh buat? Maka didik anak anda dari sekarang untuk jujur dalam hal ini. Karena berdampak nantinya ketika dia melakukan kontrak kerja. Dan berdampak juga nanti ketika andai anak-anak ditakdirkan oleh Allah menjadi pejabat. Atau menjadi orang penting. Terbiasa dia dengan korupsi. Tidak jujur dari sini dari yang perkara kecil ini menurut Anda dari sini dibangun kepribadian seorang yang jujur. Maka ketika seorang wanita bercakap-cakap dengan ibunya, ini dengar oleh Umar dari luar karena Umar biasa melakukan penyidik penyidikan mendadak di malam hari dari luar kedengaran percakapan seorang wanita dengan ibunya ibunya sedang mencampurkan susu dengan air. Tujuannya agar susunya lebih banyak sehingga lebih untung gitu kan ya. Maka anak mengingatkan ibunya. Ya umma, wahai ibu, bukankah Umar telah melarang mencampurkan air dengan susu? Ibunya mengatakan, "Ya bunayyata, wahai anakku, malaki min Umar?" Apa hubungan kamu dengan Umar? Kalau kita lakukan ini, semua orang melakukan seperti ini juga. Umar pun nggak tahu dia. Umar mendengar dari luar. Maka anak wanita ini mengatakan, Wahai ibuku, walaupun Umar tidak tahu apa yang ibu lakukan, tapi Tuhan Robu Umar mengetahuinya. Sehingga ibu tidak jadi mencampurkan ha? susu dengan air untuk dijual. Karena ini akan dijual dia sebagai susu murni kecuali sambil mengatakan ini susu dengan campuran sekian persen air atau campuran yang lain. Maka wanita yang seperti yang tadi itu ini wanita yang langka. Umar radhiyallahu taala langsung mencari tahu siapa wanita yang mengatakan kepada ibunya tadi dan pulang ke rumahnya mengatakan kepada anak-anaknya, "Eh, siapa kalian yang belum kawin, yang mau istri mantap?" Ada yang mau? Ada yang mau? Masya Allah Semua. <laughs> Istri mantap ya. oh. sudah man Satu-satunya yang sudah mantap belum? Yang anda sekarang sudah mantap atau belum? Mantap, tapi mau lagi ini mantap. Baik. Namanya siapa? Hah? Enggak, enggak, serius saya, biar saya catat. Baik. aslim langsung menunjukkan diri, saya oleh Bapak. Lalu baru minang wanita ini. Karena percakapan mereka berdua tidak ada yang mengatakan kecuali Allah. Walaupun Umar mendengar dari luar tapi tidak sengaja. Tapi anak ini mengingatkan kepada ibunya bahawa, oh ibuku, Umar telah melarang ini dan Allah mengetahui ini." Berarti anak ini memiliki takwa yang kuat. Kemudian Umar melamarkan membawa Asim anaknya untuk menikahi wanita ini dan tahu Anda dari pernikahan mereka ini lahirlah raja khalifah yang adil dan saleh dinamakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang membawa keadilan kepada seluruh dunia dari dulu sampai sekarang tidak ada keadilan seperti keadilan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Tahu hasil dari mana ini? Hasil dari pertemuan. Hah? Pria yang bertakwa kepada Allah, anak Umar bin Khattab dengan wanita yang bertakwa kepada Allah, wanita yang bertakwa tadi. Maka bila rusak pejabat seperti tadi seperti ini. apa yang anda alami dalam kehidupan negara anda sekarang rusak serusak rusaknya. Saya pernah ditunjuk pertamanya dari DPA Jakarta, saya bekerja salah satu lembaga donas donasi lembaga sosial Arab Saudi di Jakarta untuk Indonesia. <clears throat> Waktu itu lembaga kami dapat kiriman Al-Quran dari kantor pusatnya di Saudi Arabia. Ini Al-Quran gratis. Gratis. Dan untuk warga Indonesia dibagikan gratis. Mereka mengirimkan ke Indonesia bayar. Ketika saya mengeluarkan ini dari bandara Setiap meja minta Pak mana ininya pak Tanda terima kasihnya Bu gak mungkin saya pakai gaji saya ibu Tidak ada terima kasih terima kasih Ini Al-Quran ibu Yaudah deh pak kalau gitu saya terima kasih ke bapak <laughs> Yaudah pak terima kasih ke saya Qurannya pak Qurannya ini juga sudah ditentukan buat siapa bukan buat kami Tidak malu-malu minta seperti itu ya akhirnya Sampai minta Qur'annya pun juga. Qur'annya bukan pada saya, ibu saya manahkan. Saya tidak berikan. Bisa juga keluar. Keluar Qur'an pun satu pun tidak saya berikan. Itu untuk urusan Al-Quran. Minta. Ini tidak halal. Tidak halal. Dan ini saya, saya kira anda juga merasakan ketika membawa barang-barang dari luar negeri. Ada yang memang terus terang minta. Padahal tidak halal bagi mereka. Ya. Maka saya sampaikan itu. Dan ternyata juga bisa. Kalau tidak bisa juga, ada cara lain. Ada salah seorang jemaah yang dia itu importir barang dari Amerika. Sekali terima barang satu kontainer, dia mengatakan, Ustaz, saya insya Allah tidak mau memberi sogok-sogok atau uang pelicin dan segala macam ketika di bea cukai atau di bandara atau di pelabuhan. Satu kali saya berus dengan cara yang bersih, nggak keluar <laughs> katanya. Tapi saya tidak habis pusing. Saya kirim lagi satu kontainer lagi. Saya urus dengan cara yang bersih, tidak keluar juga. Saya kirim lagi delapan kontainer sekaligus Nah, baik. 10 kontainer numpuk di gudang mereka. Gak punya space <laughs> mereka gak punya space lagi untuk terima kontainer. Lalu dipanggil dipanggil saya dipanggil, lalu mereka mengatakan, "Saya mau urus tapi dengan cara resmi, tidak mau dengan cara yang lain." Yaudah keluarin keluarin keluarin. Gampang cara ternyata <laughs> untuk menghancurkan ya, modus e, tidak halal yang dilakukan oleh para pegawai. Gampang ya. Dia mengatakan, oh bagaimana kita bisnis, kita hidup bila tidak dengan cara yang tidak baik tadi, dengan cara yang halal. Bisa, insya Allah bisa. Kalau ini syariat Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan kita. Allah menjamin rezeki kita. وَمَا min دَابَّةٍ fil ardi illa عَلَى اللَّهِ رُزْقُهَا Pastilah syariat Allah ini bisa untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira Sudah saya kira ini belum Saya kira belum selesai Bila ini merupakan Cara panah hidup kita ya, Apa solusi-solusi yang bisa kita lakukan Untuk menyelamatkan diri kita Dari yang haram tadi Menyelamatkan Masyarakat kita dari yang haram Menyelamatkan negara kita Karena berakhir kepada kehancuran Rasulullah mengisyaratkan Ila zahar zina wa riba fi qawmin Fakat ahallu bi'adhani min Allah bila riba dan perzinahan menggejala menggejala di sebuah masyarakat perbuatan mereka ini sesungguhnya mengundang azab Allah Nah, ketika azab Allah turun sadarlah anda itu adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia tersebut maka selamatkan diri dan keluarga dan masyarakat kita semua dari azab Allah jalla fi'ula dengan cara yang cara solusi tadi pelajari syariat Allah. Karena bila tidak tahu kita akan mengatakan, ah masa saya sendiri yang berusaha cari yang halal, si fulan, si fulan, si fulan, lancar rezeki mereka, ini semua nggak ada masalah mereka melakukan yang haram. Atau anda tidak tahu semua orang melakukan itu masa haram hukumnya. Anda mengatakan kalau gitu bagaimana kita hidup? Pelajari syariat Allah, pasti akan ada solusinya untuk meninggalkan yang haram tersebut. Karena Anda mencari kebaikan di dunia dan di akhirat bukan kebaikan yang semu semata. Baik. Ini dalam bentuk pribadi. Dalam bentuk bermasyarakat, bila Anda diberikan amanah untuk memimpin sebuah daerah, sebuah rukun tetangga atau rukun warga atau rukun kampung atau jadi lurah atau kepala desa atau wali kota dan lain-lain sebisanya terapkan syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti yang dilakukan lewat Khattab dan dilakukan sidak ke pasar-pasar dan bahkan Imam Malik di masa pemerintahan Arun Atashid pun diperintahkan oleh Arun Atashid untuk melakukan sidak ke pasar-pasar menindak para pedagang yang tidak mengerti mana yang halal dan haram dalam berbisnis karena dari sini yang haram itu akan berkembang dan akan menjamur di masyarakat dengan mempelajari syariat Allah kemudian ingat akan musibah-musibah, kerusakan-kerusakan yang akan diderita oleh orang-orang yang tidak mencari yang halal akan bisa menyelamatkan kita dari yang haram dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia akhirat dan menuntun kita dan beri kita rezeki kita yang halal. Wabillahi taufiq. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Dulu Sekarang Kalau ruko ini dihadiahkan ke orang gimana? Fakir miskin? Berat? Oh, bukan yang riba tadi, bukan. Awalnya iya riba, tapi kemudian dicicil dengan harta yang halal. Nah, Allah mengatakan yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Ini sebuah kepastian. Semua orang yang pernah berbisnis dan memulai dengan riba pasti dia tahu ini. Di salah satu daerah di Sumatera Barat, setelah saya memberikan kajian masalah riba, ada salah seorang pengusaha yang sambil bersedih dia mengatakan dia mengatakan betul apa yang saya sampaikan riba akan menghancurkan. Saya katakan itu firman Allah pasti kebenaran. Saya mulai usaha saya dari modal 100 juta. Dalam waktu kurang satu tahun, aset saya sampai 1 miliar lebih. Berapa persen pertambahannya berarti? Hah? 1000 persen. Artinya per bulannya kurang lebih 100 persen ada pertambahannya. Di waktu usaha saya naik, datang bank riba menawarkan tambahan modal. Dan Anda tahu, bahwa bank riba tidak mungkin akan membiayai sebuah perusahaan yang gagal atau baru awal usaha Anda. Iya atau tidak? Ketika Anda sedang naik sukses waktu waktu itu diberikannya pinjaman. Sebetulnya tidak butuh pinjaman lagi. Tapi orang manusia tamak. Sehingga kata dia, waktu saya ditawarkan pinjaman modal, saya terima juga. Tahu Ustaz, Enggak tahu saya. Kurang dari satu tahun, enggak sampai enam bulan, usaha saya dari aset September tadi menjadi nol. Saya sekarang terlibat hutang di bank konvensional. Benar yang sampaikan oleh Allah, Allah menghancurkan riba. Alhamdulillah antum belum sampai tahap seperti itu ya. Ya, tapi udah sekarang udah lunas. Alhamdulillah sudah sudah lunas. Iya. Tuh. Iya, sebentar, sebentar. <laughs> Dalam kasus yang ditanyakan tadi, insya Allah dalam masalah bab riba akan kita bahas lebih panjang lebar. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, Anda adalah dinamakan dengan orang yang memberikan riba, bukan yang makan riba. Bukan yang makan riba. Bang tadi si pemakan riba, Anda pemberi makan riba. Mana yang paling buruk? Iya, tapi dia bisa makan kalau tidak Anda berikan. Iya, kalau ada orang lain. Kalau ada orang lain. dua-duanya sama buruknya dan pemberi makan riba paling buruk. Si pemakan riba dosa besar. Tapi dia sudah makan. Anda dosa besar juga, rugi atau untung? Rugi karena memberikan riba. Jelas? Ya. Maka anjuran Nabi Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam adalah sebuah akal riba wa mukilahu. Pertama memang pemakan riba. Kedua kata Rasulullah pemberi makan riba. Kutukan ini bisa diangkatkan dengan menyelesaikan akadnya tadi. Dalam kasus Anda alhamdulillah sudah selesai akadnya kan ya? Dengan lunas. Ya. Maka insya Allah tidak ada dosa lagi ini. Ya. Kecuali bertobat kepada Allah Terlanjur seba, sebagai pemberi makan riba Bertobat kepada Allah Jangan diulangi lagi tidak ada uang yang harus anda keluarkan. Dan silakan berusaha tawakal kepada Allah semoga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberuntungan dunia dan akhirat. Cukup. Ya. Boleh lanjut lagi? Silakan silakan. Antum dari mana? Oh iya jauh banget dari Jogja. Oh, iya. Berapa kilo kemarin Eh, silakan. Makanya kasih kesempatan. franchise uh, insya Allah ada babnya mungkin pada investasi. investasi. Anda besok akan hadir lagi atau sekali terakhir pertama dan terakhir? Hah? Bagi ingin pengen buru-buru bikin usaha franchise-nya? Belum, ada masalah. Berarti sabar dulu ya. Insya Allah. WhatsApp-nya dilihat? Ada WhatsApp. Terus rambut. Kita baca ini. Ya. Fadda, fadda baca. persen dari omset. Bila ada keuntungan bersih lebih dari 10 persen. Apabila keuntungan lebih kecil dari 10 persen, maka pihak pengelola tidak dikenakan biaya royalti. Apakah e, akad seperti di atas terkenakan gorong atau dibahas? Allah barik. Ini akadnya gorong, tidak boleh. Ini akadnya dengan gorong dan ingin juga Anda jual sistem, karena kan jual sistem kan, jual dengan harga yang jelas, jual putus. Tapi dengan saya demikian tadi, ini sampai terus semakin sistemnya Anda dapat terus. Ini tidak boleh. Karena jasa Anda sudah jelas untuk sistemnya saja. Dan ini insya Allah pada nanti investasi kita harus dirincikan itu masalah. nyambung ini nyambungnya atau bukan? Sahabat dulu. Eh, pertanyaan kedua, Allah akan menghisap tentang harta dengan dua cara, dari mana asalnya dan untuk apa dipergunakan. Apakah harta dari yang haram boleh dipergunakan untuk amal soleh? Dan apakah hal seperti ini bisa mengurangi dosa dari keharaman harta tersebut? Apakah harta yang haram bisa digunakan? Tidak bisa. Dan Allah mengatakan ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa amalu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, Allah merintahkan para rasul seluruh orang beriman makanlah dari yang baik dan beramal soleh. Ya Syekh Allah Mudasir dan tafsirnya menjelaskan bahwa ada umum yang dekat karena Allah mengatakan wa'mal dan beramal soleh antara amal soleh dengan makan yang halal. Bila Anda makan makan tidak halal, tubuh Anda, otak Anda, jasmani Anda, rohani Anda tidak bisa Anda gunakan untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa. yang Allah tidak bisa. Ada yang Syafi'i tadi kasus An-Nawawi tadi juga seperti itu. Maka bagaimana mungkin Anda mengatakan Bisakah apa yang haram saya gunakan untuk beramalan? Tidak mungkin. Bila anda gunakan hasil dari yang tidak halal tadi untuk haji, diterima haji anda. Ketika anda mengatakan dan baik Allahumma baik dan baik la syarika lak dan baik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Fayunadi la yang wa la sa'alayk. Gimana datang Mustafa? Ketika anda mencari Allah tersebut panggilan, maka malaikat mengatakan kehadiranmu tidak diterima. Kehadiranmu tidak diterima karena bekal yang dibawa dengan yang halal. Makanan yang dibawa dengan makanan yang halal. Biaya yang digunakan adalah yang halal. Wahad juga bayu makbulin dan hajimu tidak diterima. Anda gunakan untuk bersedekah diterima kasih dari hamba Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ijma' berdam ulama bahwa tidak diterima sedekah dari malam masalah Rasulullah wala sadaqata min hulul diterima sedekah dari cara dari harta yang halal Juga untuk apa? digunakan misalnya sholat sehingga bajunya dari yang haram Hah? makan yang makan yang haram bisa untuk sholat juga Ibn Abbas mengatakan لا يقبل الله صلاة به في يوفي حرام Allah tidak terima sholat seseorang di dalam lambungnya ada makanan yang haram. Sampai pun menjalankan ibadah yang besar-besar tadi. Anda gunakan orang yang berdoa saja. Dalam hadis yang saya jelaskan di Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan tentang seseorang dalam perjalanan jauh. Musafir tidak perjalanan jauh. Kemudian dia berdoa mengucapkan dia, Rob ya Rob ya, ya tiga kali. Jadi kata Rasulullah, "Wa min haram." Wa mashrabuhu min haram, wa malbasuhu min haram. Fa anna yustajab min dzalik. Farat dan itu, Berpakaian Yusuf Dan Kemudian berdoa Ya Rob, Ya Rob, Ya Setiap salah satu dari tiga ah, Faktor ini bisa menjadi sebab doa diterima. Tapi ketika kata Rasulullah bila makanannya dan pakai dosa yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa doa anda tidak akan dihiraukan oleh Allah. Bisa dibuat apa lagi? Tidak bisa dibuat apa-apa. Ini bisa nanti bertobat kepada Allah keluarkan untuk pergi miskin agar mereka agar bahkan kami bertobat kepada Allah dan Jelas ini? Jelas. namai harta waris. Ada yang langsung dari kalau masalah. Salam dalam kata. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya pernah membaca ada sebuah riwayat hadis yang uh, jelaskan di situ bahwa pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan daging, ya. Ya, yang mana sebenarnya itu adalah daging sedekah milik Barirah. Kemudian para sahabat mengingatkan kepada Nabi Sallallahu agar jangan memakan daging tersebut. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya karena dia anggap itu adalah hadiah bagi beliau. Ya. Nah, ini saya tanyakan uh, Apakah bagi anak dan istri dari seorang pencuri yang mana anak dan istri tidak mampu mencari nafkah akan berefek negatif dari harta yang mereka makan dari uh, suami tadi yang profesinya sebagai pencuri karena suami profesinya pencuri hasilnya dia berikan kepada istri yang mana istri mendapatkan harta tersebut sebagai nafkah wajib dari suaminya. Jazakallah. Allah yubarik. Bila seperti ini Seorang wanita muslimah dan anak muslim tadi yang mengakai bapaknya adalah cucu. Lalu maka yang makan atas bapak Wajib dia keluar untuk harta yang halal. Alhamdulillah kan di negara kita mudah untuk mencari harta yang halal. Ibu-ibu bisa beli tukang cuci, bisa atau tidak? Bisa. Dengan ini jadi baik daripada dari neraka sebelumnya dan berikan kepada anak yang makan yang halal jelas tidak mesti dikatakan darurat. berbeda kasusnya. Ketika Rasulullah mengatakan laha sadaqah wa lana hadiyah. Yang diberikan kepada mereka adalah sedekah, tapi dari berikan kepada kita adalah adalah hadiah. Dua-duanya dengan cara yang halal. Yang satu yang dengan cara yang halal berpindah mirikan. Tapi yang satu ini yang datang akan ditanyakan tadi dengan mencuri tidak ada yang berubah, tidak berpindah, tetap kata orang yang zalimi. Maka kalau anda diberikan uang oleh koruptor, masih sulit dia tahu dia mana Pak ini tanah saya korupsi, saya jual bapak yang murah. Mau jangan berarti. Ini dijelaskan oleh Syekh sebenarnya. Ya, tidak berpindah kepemilikannya kepada dia dan tidak halal berpindahnya walaupun anda beli dengan pencurikan tidak halal jelas apa itu gantian. Baik. Salam berkatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, bagaimana kita bertaubat dari uh, harta haram? Karena dalam perjalanan kita yang bukan mungkin tidak ada yang menjamin bahwa semua yang kita lakukan adalah halal semua yang kita lakukan adalah halal dalam satu waktu pernah memakan sesuatu tanpa meminta izin atau dalam satu waktu kita pernah dapat apa yang tidak halal demikian Taufik insyaAllah ada pembahasan khusus tentang bertobat dari harta haram pada hari Ahad Insyaallah hadir Anda. Masih bisa hadir nggak pada hari yang Hadir ini? Malam bisa? Ah? Insyaallah. Sama atau kalau yang dulu baca buku ada di bab terakhir bertobat dari kata hal. Kalau tidak ada punya teman di kopi aja. Ini hak saya. Boleh kopi. Tapi jangan semuanya kopi. Yang itu aja Makanya itu harapan terlambat. Eh, mungkin kita yang tempat sudah masuk dulu ada tujuh pertanyaan juga di sini. Siapa tahu pertanyaan bapak ada di sini juga. Yang pertama tentang harta waris. Eh, kalau orang tua telah meninggal dan meninggalkan harta waris, maka harus diwariskan bagi anak-anaknya. Tetapi jika ada salah satu anaknya sudah meninggal juga namun sudah memiliki anak atau cucu dari orang tua tadi, apakah cucu tersebut dapat harta waris dari nenek atau kakek yang sudah meninggal? Permasalahan waris sebetulnya butuh kajian intensif. Ya. Tapi sekitar menjawab ini, seorang meninggal di antara ahli ada anak sebelum warisan ini dibagi si anak tadi meninggal lagi iya. Apakah apakah istri dapat atau tidak dalam kasus ini pasti istri dapat karena bapaknya hidup ketika kakeknya itu meninggal berarti harus bagi dahulu warisan si itu dari kakeknya kemudian dari bapak ini dibagi kepada anak anak tadi jelas tapi kalau bapak ini wafat sebelum kakeknya meninggal CCTV ada Pak, kalau paman-pamannya masih ada. Jelas? Bagaimana membeli menjual tanah pekarangan pekarangannya dengan beli tanah dengan menyicil boleh atau tidak? Kalau boleh, apakah jual menjual tanah tersebut masih bisa mengambil hasil tersebut? dari tanah tersebut karena alasan belum lunas bayarnya. Kurang jelas Sering bertanya ini. Ibu-ibu, ada mic ibu-ibu enggak ada? Hah? Mampus ya? Enggak ada. Mungkin tanah dijual Bapak yang atau bukan? Ya. Kemungkinan seperti itu, tapi kemungkinan juga <laughs> bukan. Pertanyaannya, kalau berdasarkan yang dipahami, dia di tanah dengan cara mencicil. Ya. Sebelum lunas, hasilnya sudah ada. Boleh kalian menjual hasilnya ini? Itu pertanyaannya? Iya. Mengambil, boleh mengambil. Iya, mengambil hasil ini boleh atau tidak? Boleh. Jelas? Kenapa boleh? Karena dengan akad berpindah kepemilikannya kepada pembeli. Dengan akad yang diterima tanahnya, maka menjadi milik dia. Inilah yang didefinisikan oleh para ulama tentang definisi jual beli. yang malin bimalin tandingan bersama makan yaitu tukar menukar harta dengan harta harta yang Anda miliki Anda berikan kebaikannya transaksi harta yang dimiliki lawan transaksi Anda terima kebaikannya berarti Anda terima tanah ini tanggung jawab Anda kepada pemilik adalah piutang tanah yang diberikan Anda yang diterima seluruhnya milik Anda keuntungan yang milik Anda kerugian itu milik Anda karena andai tanah ini lama-lama bagus tapi kemudian terkena bencana alam seperti longsor kan repot tetap Anda tidak bisa mengembalikan dengan kata rugi misalnya Anda beli sapi belum lunas mati bisa Anda bayar tetap harus Anda bayar sama juga Anda bisa belum lunas beranak langsung lima bisa terbilang lima bisa ya oh, langsung beranak lima ini anak milik Anda atau milik pemirsa milik Anda karena sudah dengan akad berarti sudah diterima Begitu juga andai sampai ini baru seminggu lebih mati. Dia bisa dengar, oh aku saya mati ini, saya nggak bayar lagi. Tidak. Jelas ini. Ini persegiti dari akad yang beli pemulai Pertanyaan, pertanyaan selanjutnya. Saya pernah ada pengalaman kena tilang saat berlibur di Indonesia. Karena waktu yang sempit, maka saya memberi sejumlah uang kepada polisi Maksudnya mungkin biar tidak ditilang. Bagaimana tindakan saya ini? Apakah termasuk yang haram? Iya, betul. Anda melakukan tindakan yang haram. Rasulullah mengatakan Allah wal muhtashi innar kalau yang lain murwat bainahuma yang memberikan riswah sobo yang menerima riswah polisi tadi bila ada perantara semuanya kenal ditangkap oleh Rasulullah dan Rasulullah SAW jadi pemberani jelas tidak ada alasan saya liburan Bagaimana menghadapi polisi seperti ini? Hadapi apa saja. Pak silakan bilang. Paling ditawarkan mau di tempat atau di pengadilan. Pengadilan. Di pengadilan. Saya nggak mau di tempat karena tidak halal. Kalau Anda kan tempat mana yang kalau pun tidak, Anda ke pengadilan, tidak ada masalah, tidak, kan tidak ada hak untuk menahan dalam. Anda ke pengadilan kan sudah selesai. Dia resmi. Orang biasanya takut sidangnya, tidak gampang. Jelas dan halal buru-buru mau balik ke Qatar gitu. Buru -buru ada waktu pengadilan. Gak ada waktu pengadilan. Bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Itu juga kita wajib bertobat. Kalau sudah terjadi tobatnya seperti apa? Sudah terjadi tobatnya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan ini ya. <laughs> Baik. Kalau sudah terjadi, apa boleh buat? Anda perlu disyukur. Minta kepada Allah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini. Ya? Suatu waktu saya minta tolong seseorang memberikan saya emas. Saya menyerahkan sejumlah uang yang menurut perkiraan saya uang tersebut cukup membeli emas sebesar 18 atau 19 gram. Namun orang yang saya minta tolong berinisiatif membeli menjadi 20 gram karena menurutnya uang saya cuma kurang sedikit. hasil saya hitam tanpa sepengetahuan saya. Lalu saya segera melunasi kekurangannya. Ketika dia menyerahkan emas tersebut, dan nah, lalu saya segera melunasi selisih kekurangan ketika dia menyerahkan emas tersebut kepada saya. Mengingat jual beli emas haruslah tunai. Apakah hal seperti ini terlibat riba? Ini pembahasan di kapan? Besok kan ya? Atau nanti malam? mulai nanti malam. Nanti malam. Tapi secara garis besarnya ini bukan riba karena ditutupi langsung oleh ya, wakilnya. Eh. Maka jual beli sah karena wakil ini menutupi dengan uang pribadinya. Cuma secara antara dia dengan wakil tadi tidak ada masalah dan tidak perlu. Bolehkah kita memberikan uang dengan niat sedekah kepada penjaga kamar mandi umum di mana penjaga kamar mandi sudah digaji dan melakukan tugasnya. Apakah uang tips seperti ini disebut juga uang tips atau uang khianat? Hal yang sama sering terjadi kepada penjaga masjid dan lainnya. Baik. Kalau Anda sebagai pengguna jasanya, Hah? Anda pengguna jasanya, apa dari kasih saya Syekh, pas tadi Anda menggunakan bayar bayarnya berapa? Sekuase. Ada. 200 air kecil, 500 buang air besar. 200 air kecil, 500 air besar di mana itu? Indonesia kira-kira Amerika itu. 500 air kecil, 1000, enggak sekarang 1000 air kecil, 2000 air besar. Lalu Anda berikan berapa? Satu real. Sisanya itu Bapak, gitu kan ya? Sisa berapa ini? Seribu kan ya, kalau banyak besar? Dari mana itu berapa? Kan, dua ribu masih saya. Eh, sisa dua ribu pak kecil. yang ini tidak Anda berikan disuruh kepada dia dan dia terima disuruh karena sudah digaji dia. Kalau tidak dia digaji halal untuk dia. Tapi karena dia sudah digaji tidak halal, jelas karena Anda menggunakan jasa tersebut. Kalau ingin memberikan hadiah, nanti yang tidak ada hubungan dengan jasa yang diberikan kepada Anda, maka berikan hadiah tidak ada masalah. Jadi sekarang ada Hadaya kemali wulu Rasulullah mengatakan Hadiah yang diberikan kepada orang yang bekerja tadi Tidak dari syurah Apa yang tidak halal dan ini menyebabkan kemalasan para pekerja tersebut. Padahal sudah diganti dia. Kalau pengguna jasanya yang tidak memberikan tips, biasanya dia ogah-ogahan dan barang barang Tapi kalau nambah tips, kadang ditambahkan servisnya, atau memang harus mungkin dengan saya. Jadi, maka anda berikan Islam ini merusak kepribadian si pegawai itu juga. Wah, benar itu. Oh, ada 20 subuh sepuluh sampai jam berapa ya? Oh. Allah sama ya. Nah, 11. Ini berkaitan dengan uh, dan tadi juga yaitu begitu di bandara Soekarno mata atau dari Biro di bandara begitu kita kelebihan barang itu jadi yang saya kemarin pas kelebihan barang kemudian yang mengatakan uh, kelebihan sekian anda bayar di sini nah anda bayar di sini begitu kita bayar di mereka Kemudian saya merasakan e, tidak enak karena begitu saya serahkan uangnya ke mereka yaitu 600 ribu waktu itu tujuan barangnya. Kemudian sebelum mengambil uangnya itu matanya melihat kiri dan kanan. Ya, melihat kiri dan kanan di situ ada kecurigaan bahwasanya kayaknya perbuatan ini tidak resmi. Kemudian akhirnya uang pun serahkan karena kita mau berangkat. Nah, saya mengatakan e, eh, kayaknya ini adalah pencurian dari mereka tersebut apakah kita termasuk menyuruh mereka dengan hal tersebut apakah tidak dan ada juga waktu pulang juga seperti itu dari sekolah mata begitu kita e, kelebihan barang itu ada sekitar 30 kilo kemudian dia kemudian mengatakan anda bayar di sini 500 ribu tapi kalau bayar di sana anda bayar 1 juta bayar di sini aja saya bertanggung jawab di sini itu mana di sini itu mana ya? Di, oh, di sini itu di mana maksudnya? Bayar di sini 500, di sana sejuta. lima 500, sejuta di mana? Kalau di eh, Asia. kalau pergi dari airline di mana bayar pejabat kantornya kasket khusus dari ada yang khusus itu bayar satu juta tapi kalau di sini bayar anda bayar lima ratus ribu kami yang bertanggung jawab anda minta bukti pembayaran bukti pembayaran dia hanya tuliskan saja ada mungkin bayaran. Ya, itu saja tapi dibilang kalau ditanya nanti bilang kamu sudah bayar di Iya, berarti ada bukti bayaran kan? Resmi tidak? Tidak resmi. Cuma dari mereka aja dari apa namanya itu sekedar tulisan tangan saja. Baik. Wallah terhadap saya kalau pembayaran kelebihan barang memang resmi ya harus biasanya ada counter resmi untuk bayar kelebihan barang itu terpisah dengan tempat check-innya terpisah dengan tempat check-in begitu ya ya jadi yang yang nawarin nah, saya bisa di Arab di Saudi juga check-innya juga bisa ada oh. dan resmi ada terdaftar sekian per kilo ya. insya Allah tidak masalah ya. tidak masalah anda pilih mahal yang murah <laughs> ya Mending dia memberikan bukti pembayaran atau tidak. Pembayaran berarti dia akan bertanggung jawab. Jelas? Oh. Kalau nggak ada bukti. Minta buktinya gitu, dari bukti pembayaran. Ngapain temu yang mahal yang murah? Tak buktinya dan dia yakin bukan karena ada proses itu memang Allah tapi kalau menanyakan ini ilegal pak, tanya coba tanyakan kenapa lebih murah? Karena ini ilegal pak. Saya sebetulnya korupsi. Ah ini uang. Tapi kalau di sini bisa legal, saya tanya berarti pengen mahal. Ya murah. Ini murah ya, bagus dan halal masalah halal. saya juga pak modal dari tempat atau di pengadilan. Tanyakan ke polisi tadi. Ini kalau tempat legal atau tidak? Ini ilegal pak? Tidak boleh. Tapi kalau fadlan legal juga Kalau di sebagian negara Allah tak di sini. Kalau di Saudi Tidak ada tempat yang hanya memberikan tanda kita Mustahil kebab Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertanyaan pertama. Oh, Bila seorang masuk ke perusahaan. Pertanyaan pertama. Ada berapa? Ada Setelah itu? Ya. Alhamdulillah. Menakutkan lah, bisa tuh. Bila orang masuk perusahaan, ha. Ah. biasanya ada beberapa kesepakatan, misalnya di mana kerja di luar atau ini atau itu. Iya. Ya. Kemudian kita melakukan pelanggaran kesepakatan. Padahal kerjaan yang kita lakukan itu tidak mengganggu aktivitas tidak melakukan ya. kita iya. menjadi seorang pekerja perusahaan. Contoh seperti PNS di Indonesia perusahaan mungkin tapi dari perusahaan PNS contoh banget. contoh mungkin yang misalnya saya sendiri ya ya ada kesempatan dilarang ada ini ini itu ternyata kita melakukannya ya apakah hasil uang yang kita dapat dari itu atau haram haram Yang kedua. Ya. Yang kedua. Yang kedua. Kita ini merasa bukan muzaki. Merasa bukan muzaki. Bukan orang yang tidak Eh, muzaki. merasa mustahik zakat. Mustahik. ya. ya. Merasa bukan penerima zakat. Ya, terus. Tapi di sekeliling kita merasa kalau orang ini adalah penerima zakat. Ya. Karena orang Qatar ya. Oh, ya. ya seperti itu ya. Terus. Karena kita tahu kadang-kadang itu ada hadiah, ya barangkali hadiah. Pada saat itu ada yang kan aku menerima zakat enggak? Oh berarti pada umumnya ini ada yang zakat ada yang hadiah juga kan? Ya. Apakah uang itu berhasil terima atau gimana? Baik. Tapi selama ini ada terima terus kan ya? Iya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan pertama eh, ada kesepakatan dengan kesepakatan dengan perusahaan atau dengan instansi terkait bahwa anda tidak boleh bekerja sampingan di luar ini. Ternyata dia bekerja mengarahkan atau tidak hadir tidak mengganggu tapi tidak mengganggu aktivitas resmi empat kali yang halal dan atau tidak atau pendapat yang kedua yang kedua pendapatannya halal tapi dia berdosa karena Rasulullah mengatakan al muslimun ala syurutihim orang muslim itu memenuhi persyaratan ketika anda bekerja di instansi tadi atau perusahaan tersebut diminta untuk catatan ini ini anda setuju atau tidak itu setuju kemudian dilanggar dosa atau tidak dosa seperti perkataan tadi Anda yang namanya perkataan PNS walaupun menurut dia tidak ada dampak negatif kepada pekerjaannya kata siapa tidak ada pasti akan ada guru umpamanya selain jadi guru dia juga ada di sisi luar itu malam bikin kue itu paginya lelah ya, ngantuk sehingga tidak fokus dalam memberikan kewajiban yang tadi jelasin hasilnya adalah tetapi dia besar dalam melanggar kesepakatan. Rasulullah mengatakan al-muslimun ala syurutihim dan Allah mengatakan ya bagi orang mu'awfu bifakut Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian Jelas ini Terima atau kita. Insya Allah Alhamdulillah Eh, jelas itu Anda berdosa tapi uangnya halal karena laki Anda kan halal. Kasus yang dekat, saya pernah mahasiswa di negara tetangga. Anda ada di sini. Dia bilang visa tertulis no employee. Amalnya bukan pegawai kan ya? Bisnis visa. Bukan, mahasiswa, bisa mahasiswa. Berarti tidak boleh digunakan untuk bekerja selain untuk belajar ketika diminta bekerja atau apapun bentuk pekerjaan lain itu tidak haram mendapatkan ha? Ah, hasilnya tidak dengan yang haram halal tapi anda berdosa melanggar kesepakatan tadi waktu saya diminta bekerja di Jalia Rombwa kan banyak terjemahan saya di Jalia Rombwa dan Mulia yang kemudian di Islam House oh, banyak gratis bukunya ambil download eh, print out sendiri boleh, tapi jangan dijual-jual ke Ya, ketika saya diminta untuk mendatangkan akad, saya bilang kalau oh, akad saya nggak bisa, karena visa saya tidak boleh bekerja. Ya udah, kami nggak penting walaupun dalam visa dan bekerja, tapi anda saya digaji, bagi saya nggak ada masalah. Tapi dengan syarat saya tidak mau mendatangani akad untuk menjadi karyawan anda. Jelas ini. Saya sampaikan ke kampus ini saya diminta oleh jadian gimana? Ya? Kata dia, insya Allah tidak ada masalah karena berhubungan dengan dakwah juga. Tetapi kami tidak bisa memberikan surat anda untuk bekerja di sana. Kami boleh buat. Jelas. Jelas ini kasusnya. Baik. Iya, saya tahu ini kasus anda semua. <laughs> kasus saya juga dahulu sebenarnya saya kembali. Silakan. pakai mic, pakai mic biar keras suaranya. Kalau tidak ada perjanjiannya. Assalamualaikum. Salam terutama. Ya, saya akan melanjutkan eh, pertanyaan saya. Ya, jadi masalahnya dulu sewaktu kami uh, kerjaan kerja di Qatar ini pada akad itu tertulis tidak ada tulisan syaratnya untuk kerja Nah, sewaktu kami di sini barulah sudah tahun kemudian ada larangan bahwasanya ya. seperti itu bukan tidak boleh tapi harus izin dulu. Dan nah, masalahnya kan kami ini mungkin belum ada yang izin, belum ada yang bilang tempat eh, jalan untuk kerja sampingan ini. Ada kemungkinan kalau akan bilang ya fifty bisa diterima atau bisa Baik, sekarang sampaikan kepada pihak Anda bekerja. Sekarang saya ada pekerja di luar. Di mana Mau diterima atau tidak saya melanjutkan pekerjaan? Kalau tidak saya pulang. <laughs> Hah? nggak bisa saya hidup seperti ini hanya gaji saja nggak cukup umpamanya jujur jelas tetap tidak boleh ya karena al ma'ruf kalau kal masyruti syaqqan sudah menjadi kebiasaan bekerja dimanapun kalau bekerja di instansi ini tidak boleh kerja sampingan iya atau tidak baik PNS maupun swasta karena pasti akan ada dampaknya negatifnya kepada tugas utama tapi hukumnya wajib harus ditulis dulu ya. Terus Pak, tanya saya khusus pribadi saya, uh, saya sudah di rumah. Alhamdulillah. Saya, ya, Alhamdulillah. Tapi masalahnya belum kontak, belum lunas. Masalahnya pakai riba atau tidak belinya? Enggak, enggak ada riba. Saya langsung ke orang langsung. Iya, alhamdulillah. Saya bayar uh, kalau terlambat ada denda atau tidak? Tidak, tidak ada denda. Nah, masalahnya rumah ini rencana saya mau saya kontrakan. Iya. Kontrakan. Tapi masalahnya setelah saya bayar ini, nah si, si ini dia ini meminta hasil dari kontrakan itu, seandainya kontrakan itu sudah ada hasilnya. Anda belum lunas rumahnya. Anda setuju? Setuju? Ya saya kalau fifty-fifty agak setuju lah. Ya, karena kan ini sudah saya bayar ya, Iya. Setuju nya berapa? Setuju nya berapa? Ya, mungkin puluh persen. Eh, halal. Ya. Kalau Anda setuju halal. Pada dasarnya dia tidak berhak dapat apapun juga. Tapi ketika Anda ikhlas 20% tidak ada masalah. Oh, iya. Ya. Karena dengan akad jual beli berpindah kepemilikan kepada pembeli. Tidak ada hak penjual lagi walaupun belum lunas. Karena bila risiko terjadi juga ada terjadi. Katakan kepada dia, ini saya beri 20%, tapi kalau kebakar belum lunas, Anda tanggung 20% mau enggak? <laughs> Ya enggak dong. Berarti untung Anda juga enggak dapat. Tapi kalau Anda setuju tidak ada masalah. Anda bersedekah 20% kepada dia. Wabillahi taufiq kedua sampai kan yang selanjutnya ketiga seandainya <laughs> seandainya rumah itu dijual ya? dijual dengan hasil yang lebih berapa mau yang terjual anda beli berapa ya saya beli harganya sih 315 juta 315 juta mau jual berapa lima ada yang lima puluh juta sedikit baru menaikannya. inflasi untuk tutup ini jual lima 500 ada yang beli? Jual 500 juta, ada yang beli nggak? Cuman kenaikan 15 juta. <laughs> Terus? Tandanya apa namanya? Uh, ya peluang itu hasilnya dibagi dua boleh atau tidak? Sama penjual. Sama penjual. Seluruhnya anda berikan kepada dia boleh. Anda sedekah kepada dia <laughs> namanya. Ya maksudnya dia tidak riba hadiah dari Anda. Anda setuju kan? Tidak ada hak dia. Iya. Salah. <laughs> Iya, kita sebentar, sebentar. Eh, Assalamualaikum. Salam. Beliau, beliau, beliau, ke beliau. Apa ada apa? Ya, bentar mustahik, mustahik. Bentar. Ya, muzaki mustahik. Karena dia tadi mengatakan mirip dengan pernyataan yang pertama, makanya kita akan bilang lanjutkan. Tapi yang kedua mirip atau tidak tadi? <laughs> Jauh banget, tapi jangan salah, setelah sudah kita jawab. Halal transaksinya dengan definisi jual beli dengan anda beli anda terima milik Anda sudah. Tidak ada bagian kerugian keuntungan Anda tanggung sendiri. Dan yang kedua eh, tentang mustahil zakat. Menurut orang Anda berhak menerima zakat, menurut Anda tidak. Mana yang betul? Begitu kan ya? Menerima nggak zakatnya? Iya buat mana yang betul? Kalau saya berikan zakat kepada Anda, gaji Anda berapa? Jadi berapa? 2000 cukup untuk biaya hidup di sini cukup anak istri cukup yang ini Hah? Seribu juga cukup Masya Allah Semangat Siapa namanya? Ibrahim Istrinya ada di sini? Eh, namanya Ibrahim itu Dia bilang istri gue juga cukup Itulah saya tidak izinkan itu keinginan. Sudah, cuma tahu dia terima. Karena Ustaz yang minta izinkan. Ini kalau cukup, Anda memiliki hutang atau tidak? Ibrahim? Tidak. Lalu musyak zakat yang mana? Allah inna masallahu lil fuqara wal Anda kan pakai kemiskin. bukan amil Bukan mu'allaf, mu'allaf apa beda? Bukan bukan mu'allif Mu'allif maka tidak ada hak anda untuk mengatakan ini harta tidak halal. Sampaikan kepada mereka, kalau ini zakat saya tidak terima. Sedekah saya tidak terima. Tapi kalau anda sudah bahagia, saya terima. Ya. Jelas ya, boleh? Kecuali anda istri satu lagi. Kurang kan 2500 tadi? Kurang atau tidak? Masih cukup, berarti nggak boleh. tidak? Tiga istri anda. Sekarang kurang atau tidak? Ah, kalau empat apalagi mustahil. Boleh. Masih banyak. Tadi ada yang langsung juga, mau langsung. Juga mau nanya lagi? Baik, tanda. Ibu minta yang ini kalau ngomong didekatin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, eh, sebetulnya masih ragu juga saya tanyakan karena apa yang akan saya tanyakan mungkin akan dibahas di daur selanjutnya. Gak apa-apa, nanti sampaikan. Kalau saya bilang saham, saham akan ada nanti malam kayaknya ya. Malam Iya nanti malam. nanti malam nanti bisa hadir insya Allah. Di Dufan. Bisa malam hadir nanti. Ya Ya. Ada pertanyaan yang lain? Lain saham? Pegadaian. Pegadaian. Pegadaian ada ya? ya. nanti malam. Tanyakan saja. Masuk riba dia nanti. Riba kapan riba? Besok, besok. Besok hadir? Ayo datang. Besok aja sabar. Sedikit gambaran. Ah, gambarkan. Ya. Jawabannya ah, besok ya, gambarannya sekarang boleh. Ya, tentang pengajian saya. Saya ingin bertanya tentang hukum menggadaikan kendaraan. Ya, misalnya mobil atau motor Ketika mobil ini digadaikan, terus si e, pemberi uang atau yang punya uang itu memanfaatkan mobil tersebut. Apa hukum dari memanfaatkan oleh Sebelumnya biasa nggak antara anda dengan pemberi penerima pemberi pinjaman tadi saling pinjam meminjam kendaraan tadi? Antara anda dengan anda sebagai yang mananya nih? Pemberi pinjaman atau menerima pinjaman? Pemberi pinjaman. Dengan orang yang menerima pinjaman dari Anda, sering nggak Anda pinjam motor dia, kendaraannya? Tidak. Tidak. ini tidak boleh. Ini dari riba dan insya Allah kita kita bahas masalah riba. Allah ibarat. Lanjutkan. Lanjutkan yang di sini dulu. Sini dulu ya, Mas. sini dulu. Oh, yang dewasa. Oh, staff di situ. Minta yang dewasa. Baik. Uh, mungkin bisa gitu. Ya. Bisa didekatkan ketika. Bismillah. Jelas? Jelas, saya. Uh, eh, banyak juga dewasa. Apakah boleh kita melakukan sholat duha di jam kerja? Bolehkah melakukan sholat duha jam kerja? Kalau jam kerja di sini adalah jam istirahat Anda, boleh. Tapi kalau di jam bukan jam istirahat, tidak boleh kecuali izin dulu ke bagian apa tadi namanya HRD-nya, human resource-nya. Kalau oh, izin oleh dia ada masalah, boleh, boleh. Tapi tidak tidak boleh. Baik. Karena anda akad wajib surat-surat ini adalah sunnah Maka dahulukan yang wajib Lebih baik ya eh, Si A seorang pengacara Memiliki teman si B Si B memperkenalkan si C yang sedang membutuhkan pengacara Lalu si C meng membayar si A sebagai pengacaranya. Sebagai tukar jasa, si A memberikan persen kepada si B yang memperkenalkannya kepada si C. Itu uh, bagaimana hukumnya? Ini pengacara kasusnya di mana? Di Indonesia atau di sini? Di Indonesia. Oh, karena bila jasa dari berhukum kepada hukum dan Allah Sedangkan faman lam yahkum bima Allah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan hukum Allah maka adalah orang kafir. Kecuali dia menyebutkan ke pengadilan karena haknya tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara hukum kafir tadi. Apa boleh buat? Boleh dari Bagaimana hukumnya bila bagaimana hukumnya kita makan di rumah seseorang yang kita tahu uangnya dipakai untuk uang yang dipakai untuk hidup keluarga ini sehari lagi sebagiannya adalah bunga pak. Tidak boleh makan di rumah itu. Diriwayatkan dari Daud bahwa Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh seorang sahabat yang didapatkan kambing ini dengan cara tidak halal. Di mana di mana sahabat ini membeli kambing ini dari tetangganya yang dia kambing bukan kambing dia, kambing suaminya. Lalu dijual ke tetangganya. Berarti ini bukan haknya dia untuk jual milik dia, karena milik suami. Kemudian disembelihnya dan diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "At'imihi asara." daging kambing ini mengatakan bahwa didapatkan dengan tidak halal berikan untuk para tawanan jelas maka dan dari jalur ini kita tidak tahu ada teman atau kerabat tentunya dengan bosan-bosan untuk menasihati dia bertobat dari yang haram tapi tetap untuk yang haram itu diundang yang untuk makan jangan anda makan makanan dia datang ada masalah bawa makanan dari rumah. Hah? Kenapa? Banyak yang apa ini? Ya? Baik, penghasilannya tidak halal. Terus? Tidak ada masalah kok makan di rumah. Kapsah bawa. Bila ini lebih enak pada makanan dan lebih halal. Kenapa? Ini kapsah ala ala Arab. Selesai? Belum juga. Karena nanti tersinggung. Kata siapa tersinggung anda lebih makanan Arab? Dia mengatakan emang kamu nggak mau yang makanan makan makanan saya? Iya, karena tidak halal. Hah? Takut? akhi, terkadang Anda tidak tahu kemungkinan dengan dakwah Anda saja itu dia bertobat. Agar dan dia dan keluarga dan anak istri dari neraka Allah. Kasihan. Kalau Anda makan yang halal, sedangkan saudara Anda makan yang halal. Ya tetap juga kita jangan makan yang halal kemana angkat yang mengatakan ngomong doang dikasih mau. <laughs> iya atau tidak? Bagaimana hukumnya bila kita menyimpan uang di bank konvensional hanya untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki dengan tujuan mempermudah transfer dana ke Indonesia tapi bunga banknya tidak diambil dan dikeluarkan untuk kepentingan umum. Ini pertanyaan kecil sekali karena saya ingin berkaitan dengan kebutuhan di sini dan insya Allah permasalahan juga nanti malam kita bahas dengan sangat tinggi insya Allah. Sabar. Tidak datang, tanya ke teman yang datang. <laughs> Tidak juga ada, minta rekamannya. Tentang riba sama nanti malam. Uh, di masa kebanyakan tentang riba. Uh, mungkin akan dibahas di kajian kita lakukan forum yang di sini Yang belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas? Kadai riba kata itu akhir nanti layak jadi begini eh, sekarang banyak terjadi saya lihat di Jakarta itu ada seseorang Anda tinggal di mana di Jakarta Baik. dan ada seseorang datang meminjam uang ya mungkin sebanyak 20 juta kemudian dia memberikan jaminannya mobil kepada seseorang yang punya itu. Ini mobil saya serahkan kepada Anda dan boleh Anda gunakan dan uang ini saya pakai. Selama uang ini tidak saya kembalikan, mobil yang saya berikan kepada Anda boleh Anda pakai secukupnya dan uh, berapa tahun uang ini tidak saya kembalikan maka mobil yang Anda saya serahkan ke Belanda, boleh saya pakai untuk apa saja artinya untuk keperluan ke Belanda. Apakah boleh seperti ini? Tidak boleh ini adalah riba. Hah? Tidak boleh ini adalah riba. Nah, rinciannya nanti malam insya Allah tahan. Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertanyaan saya, Salah seorang membeli mobil dengan angkutan mobil tertentu dari pihak di dalam akad dia disebutkan kalau si penghutang akan terlambat bayar dia akan kena bukan atau denda sebesar Tidak ada. Itu tidak, tertulis, belum ada. Tidak tertulis, nah, terus. Tetapi kenyataannya beberapa bulan kemudian atau tahun kemudian terlambat bayar ternyata sudah ada potongan potongan apa dikenakan apa oh dikenakan denda ah dikenakan denda ya tanpa melawan saya atau tanpa melawan orang yang berubah bisa bisa terjadi itu bisa. Hah? terjadi sama saya bawa ke pengadilan atas alasannya uang yang lipat dan diambil dari saya Mufalaka ini sebagai peringatan pada orang yang terlambat bayar dan uang ini akan dialihkan ke mujamah atau ke idul khairi. Ah, tak, kalau untuk yayasan sosial ada sebagian lama membolehkannya. Bukan untuk dia kan? Yang untuk sanksi peringatan dan untuk yayasan sosial bukan untuk dia. Sebagian ulama dan antara AIP membolehkan namanya tanpa ada catatan sebelumnya. Kalau ada catatan sebelumnya di riba ya. Tapi uangnya untuk jasa ya, sosial. Baik. Maka semakin banyak dan terlambat, semakin banyak sedekah anda. Oh iya, alhamdulillah. Insya Allah. Iya. Tinggal ikhlaskan saja. Kan tanpa keinginan saya, saya melakukan Enggak, anda bukan riba. Tanpa keinginan anda, anda bersedekah. Insyaallah. Baik. Sampai jam berapa sih? 15 menit lagi. Assalamualaikum. Salam terkatur. Pak Ustaz, saya ada family itu dulu dia saya titipin untuk membelikan sesuatu hal. Ternyata dia menyelewengkan uang yang saya amankan. Terus dia tidak menjelaskan sama saya apa alasannya intinya dia menginginkan dan saya melihat dia susah kemungkinan untuk bisa mengembalikan uang itu sehingga apa bisa kasus seperti ini eh, saya mendapatkan uang saya terhadap dia yang dipotongkan tiap tahunnya terhadap uang dia sampai utangnya habis dia emang fakir miskin dia sehari-harinya ngepres lah. Kalau penangkutan saya susah sekali dia untuk mengembalikannya. Baik, sebagian para ulama tidak membolehkan juga mengubah jadi zakat. Karena cara zakat ada niat dan ini tidak ada niat pada waktu Anda menyerahkannya. Menyerahkannya adalah pinjaman. Ya Allah taala alam, sebaiknya Anda ikhlaskan yang itu sehingga tidak ada kewajiban dia dan Anda berikan lagi zakat kepada dia. Setuju? Yang sudah diambil dia ikhlaskan, anggap hadiah. Nanti kalau ada zakat berikan lagi kepada dia. Setuju? Satu lagi pertanyaan. Jelas kan ya jawabannya? Ya. Uh, untuk tanah yang kita niatkan sebagai investasi yang bisa jadi nanti kita pakai untuk rumah di hari tua ataupun untuk waktu-waktu di hari muda nggak butuh rumah sudah punya rumah eh alhamdulillah alhamdulillah Karena itu untuk suatu saat dijual untuk biaya sekolah atau untuk uh, eh, rumah tempat yang lain ah, tujuannya investasi kan ya iya baik nah, itu dijakati Selalu kalau dijakati berapa nilainya kita tidak tahu sebelum sabar dulu. Sabar, sabar, Sudah mulai dijual atau belum? Belum. Baru ada niat saja. Iya. Tidak ada zakat. Kalau baru niat saja untuk diinvestasikan dan belum dijual, maka tidak ada zakat. Tapi kalau hmm. sudah mulai diiklankan, belum laku-laku walau setiga tahun dihitung terus zakatnya. Jadi belum belum diwajibkan zakat untuk tanah. Belum belum. Pengen juga tuh, kayaknya maksaan tuh. Berarti kalau kita invest emas dengan katakanlah uang satu miliar emas pasti jaga, tapi kalau invest beda yang ya. belum dijual ya. tidak akan kena zakat. Ya, masya Allah betul. Karena hmm. emas nilai nilainya ada pada emasnya sebagai alat tukar, mata uang. Tanah tidak, dia masuk harta perniagaan bila belum terniat untuk didagangkan atau terniat untuk didagangkan dijual sesaat tetapi belum mulai diikankan untuk dijual belum sekitar perniagaan dia namanya. Baik. Saya kira cukup ya. Uh, sudah pukul 11 juga. Mungkin bisa sabar dulu. Kita bisa sambung lagi insyaallah uh, Mbak bisa malam ini di Masjid uh, eh, Jamiah Duhan dengan ya, tema sudah insya Allah kita akan mulai bahas tentang riba. Jadi uh, riba atau uang saham, kredit dan mungkin ya tentang tinjauan syariat perdagangan uang saham, kredit dan perdagangan online. Uh, dan uh, terima kasih kepada eh, Pak Ahmad, kita tutup dengan doa salam Subhanallah wa Amen.